Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita, Sayyidina Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan Bupati kita yang kita banggakan dan kita muliakan serta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam ulang tahunnya yang ke-14 semoga kabupaten ini ke depan akan menjadi salah satu di antara kabupaten yang bergelarkan dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun Warabbun ghafur amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin Dunia hari ini Sedang menghebohkan tentang sesuatu Yang mungkin Kehebohan ini belum sampai ke kita Di daerah-daerah Tentang Bahwa kita sesungguhnya Sedang berada di tepi-tepi umur zaman Bagaimana kita dapat membuktikannya? Pertama, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril di dalam hadis sahih Imam Muslim. Di mana Umar bin Khattab bercerita ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki yang sangat putih bajunya sangat bersih wajahnya, hitam legam dan ikal rambutnya, datang langsung duduk di depan Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dan bertanya. Nabi menjawab, setiap kali Nabi menjawab, lelaki itu berkata, jawabanmu benar. Kami merasa heran dan aneh dengan laki-laki ini. Siapa dia sebenarnya? Bertanya lagi, Nabi jawab lagi, yang ini juga tepat jawabannya. Terakhir dia bertanya, "Hai Muhammad, mata saah? Hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi?" Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Minta maaf. Untuk yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ente lebih tahu daripada saya kapan kiamat. Dengan ini ulama ahlu sunnah wal jamaah menyepakati tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tahu tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Oleh karena itu, semua ide ramalan-ramalan kiamat dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ditolak siapapun yang menyampaikannya hafiz Al-Quran 30 juz, semua hadis-hadis Nabi dalam kepala, semua kitab-kitab gundul yang ada sepanjang umur dunia ini, apal oleh dia. Kemudian kalau dia berbicara, Masya Allah sampai petir keluar dari mulutnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Banda Aceh panjangnya. Dan dia berani mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, wajib ditolak. Jadi ramalan kiamat tidak benar. Tapi ketika Nabi ditanya, "Akhbirni an amaratiha," kabarkan kepada saya hai Muhammad tentang tanda-tanda, ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Maka Nabi berkata, "Kalau begini pertanyaannya, ini gue banget ini." Saya bisa jawab. Nabi mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشهر يتطاولون في البنيان Jika engkau menemukan suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin, penggembala ternak, tidak mempunyai masa depan, tidak beralas kaki bertelanjang dada yatatawaluna fil bunyan tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya berkuasa lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi jika zaman itu engkau temukan maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat ini hadis sahih muslim di hadis Imam Ahmad Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Lihat fakta hari ini. Sesuaikan dengan dua nas hadis yang sahih itu. Jazira Arab sebelum minyak bumi ditemukan adalah negeri yang tandus gersang. Gurun Sahara luas tidak punya harapan dan masa depan. Penduduknya miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, apa yang terjadi kaum muslimin? Subhanallah. Mereka menjadi negeri petrodolar dan mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Lihat masing-masing mendirikan apa di kota-kota mereka. Lihat saja dari Masjidil Haram. Sekitar Masjidil Haram dibangun gedung-gedung yang tinggi mengalahkan gunung-gunung dan bukit yang ada. Dunia tercengang melihat apa yang terjadi di sekitar Masjidil Haram saat ini. Lihat Masjid Nabawi, apa yang dibangun sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang lima hotel-hotel megah, mewah dan tinggi-tinggi. Kayak tenggelam Masjid Nabawi dibuatnya. Silahkan pergi ke Riyadh. Semasa Pangeran Salman menjadi gubernur di Riyadh, kota Riyadh langsung dirubah menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silahkan pergi ke Jeddah. Persimpangan Timur Tengah bahkan pusat perdagangan Timur Tengah Membuat kita takjub dengan perkembangan pembangunan di sana. Silahkan datang ke Kuwait, ibu kota Kuwait. La haula wa quwata illa billah. Macam bukan di negeri Arab kita berada kaum muslimin. Kalau bapak ada rezeki, datang ke Abu Dhabi. Allah. Orang mengatakan belum sah datang ke Arab kalau belum mampir di Abu Dhabi. Keindahan negerinya, kehebatan kotanya, dan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya yang menakjubkan. Silakan ke Abu Dhabi, ke Dubai. Dubai kaum muslimin. Bahkan gedung tertinggi nomor satu di dunia hari ini adanya di Dubai. Nama gedungnya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedung itu 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi di negeri Arab berakhir? La. Wallahi la. Hari ini justru masuk tahun ke-6 di Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Gedung tertinggi yang ada di Jeddah sekarang ditargetkan selesai tahun 2018. Nama gedung ini Kingdom Tower. Dipegang oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggiannya adalah 1,2 kilometer di tepi Laut Merah. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah. Allah. Dulu mereka miskin, penggembala ternak, negerinya tandus gersang, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada saking kereknya. Tapi hari ini mereka kaya raya, berkuasa dan berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Nabi mengatakan, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka awas Jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Kita menyaksikan faktanya. Yang kedua, yang kedua, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, takkan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam ini menemukan sepuluh tanda besarnya terlebih dahulu. Tujuh dari sepuluh tanda besar ini umatnya, umat Nabi Muhammad, umat Islam akan berjumpa dengan ketujuh ini. Tiganya sudah tidak ada lagi orang Islam. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 orang Islam sudah tidak ada di bumi ini. Kemana? Allah wafatkan terlebih dahulu umat Islam sama sekali tidak tersisa satupun orang Islam. Sepuluh tanda besar kiamat ini kata Rasulullah. Harazatun manzumatun fi silk إن يقطع سلك يتبع بعضها بعضا Sepuluh tanda besar kiamat ini seperti sepuluh butir marjan. Sepuluh butir-butir marjan, Pak. Satu butir marjan di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Butiran yang kedua dihubungkan lagi dengan tali yang tadi. Ketiga, keempat, kelima, sampai butir ke sepuluh. Terhubung seluruhnya dengan tali. Di bagian bawahnya dikasih simpul, Pak. Sehingga tidak bisa keluar, tertahan oleh simpul tersebut. silkun. Ketika simpul itu terputus atau diputus. Apa yang terjadi, Bapak? Apa yang terjadi, Ibu? Meluncur nggak butiran yang pertama? Meluncur yang pertama. Yang kedua gimana? Langsung menyusul. Yang ketiga menyusul lagi lebih cepat. Yang keempat pop pop pop pop pop pop pop pop, pop keluar seluruhnya. Apabila yang pertama sudah keluar, yang pertama menyusul dengan cepat, yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Enggak pakai lama jarak antar satu dengan yang lain. Sepuluh tanda besar kiamat ini, yang pertama adalah bumi diselimuti oleh Duhon. Duhon adalah kabut debu yang sangat tebal lagi sangat panas. Bumi terbungkusi oleh kabut duhon ini sehingga tidak ada satupun cahaya matahari yang tembus ke bumi. Bumi gelap gulita selama 40 hari, 40 malam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menandakan waktu sholat masuk? Nabi mengatakan, kamu kira-kira saja waktunya. 40 hari 40 malam bumi ini gelap gulita. Rasul mengatakan seluruh orang kafir yang ada di muka bumi ini yang tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka melepuh kulitnya saking panasnya Pak. Keluar asap dari lubang hidungnya, keluar asap dari lubang mulutnya, keluar asap dari lubang duburnya, telinganya seperti mau pecah, kedua bola mata mereka seperti mau lepas. Melepuh kulit mereka dan menjadi jelek wajah mereka. Tapi orang beriman sebelum kejadian ini amal mereka banyak. Camkan ini baik-baik, Pak. Orang beriman sebelum kejadian ini imannya bagus, amalnya banyak. Ulangi, saya ulangi sekali lagi. Orang beriman sebelum kejadian ini imannya bagus, amalnya banyak, dia akan Allah kebalkan dari dukhan ini. Sehingga ketika dukhannya sudah hilang, matahari kembali menerangi bumi, Orang-orang beriman yang seperti ini hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara orang beriman cuma imannya tipis, amal solehnya minim, dosanya banyak. Dia sama tersiksa dan menderitanya dengan orang-orang kafir karena dukhan ini. Ingat, dukhan ini menyelimuti dan membungkus seluruh bumi. Ketika bumi sudah terang, tidak lama kemudian, paling lama hanya tiga tahun, tanda besar kiamat yang kedua pun muncul. Dajjal keluar. Dajjal keluar. Ustaz, siapakah Dajjal ini? Apa kata Nabi? Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Masih Dajjal. Kenapa? Kenapa? Dajjal mampu menghilangkan iman dari dalam dada-dada anak cucu Adam dengan kemampuan yang dimiliki Dajjal kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal sihir yang menyebabkan seluruh para dukun seluruh para ahli sihir sujud menyembah Dajjal Dajjal memiliki kemampuan hipnotis yang mampu menyedot, yang mampu memalingkan dan menghilangkan iman. Makanya Nabi haramkan umat ini. Jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau kalian dengar Dajjal sudah keluar, larilah kalian ke Mekah atau larilah kalian ke Madinah. Karena hanya dua kota ini yang Dajjal dan bala tentaranya tidak mampu masuki, baik fisiknya ataupun kesaktiannya tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. Masalahnya yang muncul adalah Ternyata setelah dukhon, Bapak Ibu, semua teknologi di muka bumi ini Allah biarkan musnah. Kita sudah tidak dapat lagi menikmati teknologi. Subhanallah, Bapak Ibu, semoga pernah baca sebuah hadis. Tapi nanti insya Allah kalau ada rezeki, tolong nanti dibaca di dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman. Di dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Ulama Mesir, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di mana Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam setelah dukhan akan muncul pemersatu umat Islam yang di tangannya nanti akan tegak kembali khilafah Islamiah di akhir zaman. Dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia digelari dengan Al-Mahdi. Dan saat Al-Mahdi itu muncul, kata Rasulullah, saat itu kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan kalian akan kembali menunggang kuda-kuda bersamanya. Dan kalian akan berjalan di atas kaki kalian. Tidak ada satu pun teknologi yang saat itu bisa kalian pakai. Masya Allah Pak, masih ingat Bapak dengan Albert Einstein. Bapak fisika dunia. dunia. saat beliau didesak oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia termasuk wartawan-wartawan dari negara-negara dikjaya, negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun senjata-senjata modern paling mutakhir dipersiapkan untuk perang dunia ketiga. Albert Einstein ditanya, Tuan, bagaimana pandangan Tuan tentang perang dunia ketiga? Seperti apa dan dengan senjata apa? Jawaban beliau sungguh sangat mencengangkan. Beliau berkata, tidak ada satupun teknologi canggih yang kalian buat hari ini yang dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Pada perang dunia ketiga nanti kalian semua akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang nanti akan kalian pakai. Allahu Akbar. Pernyataan Albert Einstein ini bila dilihat dari hadis tadi mirip dengan sabda Nabi Muhammad. Ketika Al-Mahdi muncul, kalian sudah seperti zaman sekarang. Steve Jobs. Saya yakin Bapak Ibu kenal dengan sosok ini sebelum beliau meninggal, Steve Jobs berkata, setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Siapa Steve Jobs? Seorang ilmuwan, seorang saintis, termasuk orang terkaya di dunia. Beliau berani berkata, setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Tapi Al-Mahdi bukanlah tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat adalah Dukhon. Tanda besar kiamat yang kedua dan Al-Mahdi muncul di antara ini yaitu Dajjal ini tadi. Kita kembali kepada Dajjal. Nabi berkata, kalau kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian, Jangan pernah kalian keluar untuk berjumpa dengannya Apapun beratnya hidup yang kalian rasakan Karena Dajjal ketika dia datang, dia membawa makanan sementara manusia sedang kelaparan di mana-mana. Dia membawa air sungai menyebabkan hujan bisa turun, menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh dari tanah yang mati dan dapat menghidupkan tanam-tanaman, dapat menghidupkan hewan-hewan yang sudah mati. Bahkan bila tangannya menunjuk ke arah kubur, para ahli kubur itu bangkit dan hidup. Sementara seolah-olah mereka tidak pernah dikuburkan, hidup dalam keadaan Seolah-olah mereka dulu hidup. Dan Rasul berkata, ketahuilah semua yang bangkit itu bukannya orang yang dulu sudah mati. Tetapi para jin dan syaitan yang menjelma menjadi orang-orang yang dulu pernah hidup. Agar kalian tertipu dengan fitnahnya Dajjal. Agar kalian menganggap bahwa Dajjal itu adalah Tuhan kalian. Dan Nabi berkata, Dajjal ini memiliki sihir yang siapapun berjumpa dengannya menguap imannya. Rasul berkata, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat. Bila ia berjumpa dengan Dajjal, tidak mungkin imannya akan hilang. Tapi ketika dia keluar dari rumahnya dan dia bertatap-tatapan dengan Dajjal, saat itu juga menguap imannya dan dia sujud menyembah Dajjal. Sejak hari itu, sampai Dajjal pun menghilang dari kotanya. Sampai laki-laki ini mati, dia tetap kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, Iyakum wa Dajjal, jauhilah oleh kamu Dajjal. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Para ulama di Timur Tengah menangis. Hari ini menangis. Ada apa? Tanda-tanda Dajjal akan keluar. Sudah Allah nampakkan. Tidak ada yang mampu menutup-nutupi tanda-tanda ini. Tidak ada yang mampu mengarang-arang dan mengada-ada tanda-tanda Dajjal akan keluar. Sebentar. Boleh saya berdiri Bapak, Ibu? Saya izin kepada Bapak Bupati. Saya minta agar dapat bergerak dengan leluasa. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal. Nabi mengatakan dia adalah manusia biasa dari anak keturunan Adam. Dia lebih pendek daripada kalian sedikit badannya. Rambutnya keribu. Di sela-sela rambutnya yang keribu tadi ada seperti rambut-rambut ijuk. Bahu kiri dengan bahu kanannya saling berjauhan, dadanya bidang dan full daging. Dia gempal, sekel, full daging. Kedua bola matanya seperti mau lepas dari tempatnya, dari sarangnya. Hanya mata yang sebelah kanan kata Nabi tertutupi oleh daging yang daging kening ini meleleh menutupi dan tutupan itu lengket ke pipinya yang sebelah kanan lalu bergelantungan macam jengger ayam. Sementara nampak seolah-olah biji mata di dalam itu sudah mau lepas. Tonjolan sini besar. Matanya yang sebelah kiri sudah hampir keluar. Berwarna hijau kaca dan berkabut kata Rasulullah SAW. Warna kulitnya putih ke putih pucat seperti mayat bercak-bercak merah. Bibirnya tebal, hidungnya besar. Lehernya sedikit lebih panjang dari kalian. Bahunya mereng sebelah. Dan Nabi mengatakan bila ia berjalan Kedua ujung mata kakinya saling berdekatan. Kedua kedua ujung jempol kakinya saling berdekatan dan kedua mata kakinya saling berjauhan. Satu kali dia melangkah, dia mampu mengarahkan kemana saja. Satu kali melangkah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Sekali lagi, Rasul berkata, bila ia menunjuk ke langit, awan akan berkumpul padahal sudah bertahun-tahun hujan tidak turun turunlah hujan. Bila ia tunjuk ke bumi yang mati, bumi itu akan menghidupkan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ini bukan dongeng, Pak. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Sekali lagi, bila ia menunjuk ke arah kuburan, seluruh orang-orang yang pernah dikuburkan sana hidup dalam keadaan utuh seperti sekarang. Padahal seluruhnya adalah jin dan setan yang menjelma. Hamba-hamba Allah, siapapun yang berjumpa dengannya dari umatku, maka kalian wajib membaca surat Al-Kahfi. Rasul mengatakan cara selamat dari Dajjal ada enam bu. Dan Nabi berkata, ibu, ibu, Rasulullah bersabda, agar selamat dari Dajjal ada enam yang harus kalian lakukan. Dan yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Ada yang bertanya kemana kaum laki-laki? Kemana banyaknya kaum laki-laki saat itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, laki-laki telah banyak Allah wafatkan terlebih dahulu. Yang tersisa banyak di bumi ini adalah kaum wanita. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Enam ini pertama kata Nabi. Luruskan kembali pemahaman akidah dan tauhid kalian. Seperti aku dan para sahabat aku memiliki akidah. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada umatnya, berpegang eratlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika orang-orang banyak melepaskan dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang eratlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya teknologi sudah nggak ada ketika itu. Mau lari pakai apa? Oh nggak bisa, berarti kita jauh di Indonesia, apalagi di Aceh. Gimana caranya? Teknologi udah nggak ada. Yang keempat, Nabi mewajibkan hafalkanlah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal ayat ini dengan baik dan benar, Allah akan bentengi dia, Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia dari dapat ditembus oleh kekuatan magicnya Dajjal dan bahkan Dajjal tidak akan mampu menemukannya. Yang keempat, yang kelima, bawa keluarga-keluarga kamu masuk ke dalam rumah Bawa istri-istri kamu, mak-mak kamu, anak-anak gadis kamu, saudari-saudari perempuan kamu masuk ke dalam rumah. Ikat kaki mereka, ikatlah tangan mereka, lalu ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang dalam rumah. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian rapat-rapat, tutup jendela, baca surat Al-Kahfi di dalam rumah. Kalau kamu dengar, Dajjal sudah sampai ke kota kamu. Sebab tidak ada satu kota pun di muka bumi yang tidak didatangi oleh Dajjal. Dan ketika Dajjal ke kota itu datang, maka penduduk-penduduk yang ada di negeri itu, maksudnya dari kampung-kampungnya, dari lembah-lembahnya, dari bukit, dari gunung, dari gua, akan keluar menuju ke titik di mana Dajjal berada. Langsung sujud menyembah Dajjal. Inilah saat di mana manusia akan banyak menyembah Dajjal. Kau muslimin yang kami muliakan. Yang terakhir, Rasul perintahkan agar membaca doa perlindungan sebelum Assalamualaikum. Assalamualaikum dalam sholat lima waktu yang wajib. Apa itu doa perlindungan? Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi perintahkan baca tu doa. Baca tuh doa yang membacanya ketika Dajjal keluar. Allah punya cara melindungi orang ini. Baca. Yang belum hafal, tolong tanyakan kepada alim ulama kita. Hafalkan doa yang diberikan oleh alim ulama kita. Nanti ada kitab zikir akhir zaman. Lengkap doa-doa akhir zaman diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini nanti dapat diambil di sebelah kanan daripada pojok acara kita ini. Kaum muslimin kita lanjutkan. Ciri-ciri dajjal akan keluar kata Nabi. Ada dua yang paling kentara dan ini tidak bisa dikarang-karang, Pak. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa ditutup-tutupi juga. Dua ciri dajjal akan keluar. Pertama, dalam hadis sahih Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais tentang Tamim Ad-Dari yang terdampar dengan seluruh awak kapalnya ke sebuah pulau di laut Yaman masuk ke dalam pulau itu berjumpa dengan seekor binatang yang menyebut dirinya jasasa. Binatang itu berkata, seorang lelaki di kuil tua sana sudah menanti-nanti lama kedatangan kalian yang dari Arab. Pergilah kalian ke sana. Kami dalam keadaan takut lari menuju ke kuil tua yang ditunjuk oleh binatang ini. Lalu kami berjumpa dengan seorang lelaki yang tubuhnya gompal tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan kaki dari besi, dari rantai besi yang berat dan besar. Langsung ikatan itu menyambung kepada kedua tangannya dan mengikat juga dan belenggu lehernya. Laki-laki itu berkata, kalian tidak usah takut dengan saya. Saya terantai dan saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab kata Tamim Ad-Dari benar, kami dari Arab. Bagus, kalau begitu penantian saya akhirnya sampai. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad? Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Yes. Tidak lama lagi jika demikian waktunya saya. Kemudian dia bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Pertanyaan laki-laki yang terikat ini, ini yang saya katakan tanda akan munculnya Dajjal. Dia bertanya, kalian kenal nggak dengan kebun kurma di Baisan? Kami menjawab, kata Tamim Ad-Dari, ya kami kenal. Apa yang ingin kau tanyakan tentang kebun kurma di Baisan? Bu, Ibu tahu di mana kebun kurma Baisan itu? Perbatasan antara Yordania dengan Palestina, Bu. Dan laki-laki yang terikat itu bertanya tentang kebun kurma di Baisan. Apanya yang ingin kau tanyakan? Apakah kebun kurma itu sekarang masih berbuah enggak? Tanya laki-laki yang terantai. Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang ini buahnya sedang banyak-banyaknya. Laki-laki yang dirantai berkata, sebentar lagi buahnya akan tidak ada. Sebentar lagi dia tidak akan berbuah. Wahai hamba-hamba Allah, Rasul mengatakan isyarat Dajjal akan keluar ketika kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Bapak tahu perkembangan bagaimana kebun kurma Baisan itu saat ini? Hamba-hamba Allah yang saya muliakan ini yang menjadikan para ulama menangis Hari ini masuk tahun ke-6 kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya cenderung layu mengarah kepada mati. Tidak ada satupun yang berbuah sejak lima tahun penuh masuk tahun ke-6 sekarang. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kedua laki-laki yang terikat ini bertanya tentang Danau Tiberias. Tamim Adari bertanya, apanya yang ingin engkau ketahui tentang Danau Tiberias kepada kami? Maka laki-laki yang terikat itu berkata, apakah airnya masih banyak? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang airnya masih banyak. Maka kata laki-laki yang terikat itu, awas sebentar lagi airnya akan habis. Tinggal sedikit, dan saat itulah aku akan lepas. Aku akan kuasai seluruh kota-kota di muka bumi. Aku akan masuki kota-kota tersebut kecuali Mekah dan Tibah. Terakhir Nabi mengatakan ketahuilah Mekah adalah kalian sudah tahu Tiba adalah Medina ini Dan laki-laki yang terikat itu adalah Dajjal Si Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias Wahai Ayahanda yang kami muliakan Abang-abang Adik-adik Alim ulama yang kami muliakan, kami kami cintai Ibu-ibu yang kami hormati Tahukah ibu di manakah Danau Tiberias itu hari ini? Apakah Bapak Ibu tahu di mana hari ini Danau Tiberias dan bagaimana kondisinya saat ini? Silakan search, buka Google, buka YouTube, lihat hari ini ternyata Danau Tiberias itu adanya di Israel. Sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel adalah dari Danau Tiberias ini. Danau Tiberias ini tidak pernah susut airnya kaum muslimin. Dari permukaan sampai dasar yang paling dalam, kedalamannya ternyata hanya 45 meter saja. Dan ini air nggak pernah kurang. Inilah sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya sungai yang lain, mereka tidak punya mata air yang lain, hanya ini saja. Tapi Bapak, sejak 2003 sampai 2013 Danau Tiberias ini terus menyusut, sampai menyusut, menyusut sampai ke lain merah. Sehingga di televisi resmi pemerintahan Israel panik, ketakutan, galau habis. Satu pemerintahan pucat. Kenapa? Ternyata danau ini terus menyusut, menyusut, menyusut. Hanya jarak 10 tahun telah menyusut 16 meter. Telah susut 16 meter. Akhir 2013 tepat pada akhir 2015 puncak yang paling menonjol dari dasar danau sekarang sudah kelihatan dari permukaan air danau itu kayak danau-danau kecil pak maknanya apa air semakin menyu menyusut Inilah yang menjadikan para ulama-ulama kita berkata Hadha zamanu khurujid dajjal Inilah dia zaman dajjal akan keluar Zaman saya hidup Zaman bapa hidup Zaman ibu-ibu dan anak-anak kita hidup Inilah zamannya dajjal akan keluar La hawla wa la quwata illa billah Wahai hamba-hamba Allah Kita merasa umur dunia ini masih lama. Sementara tanda-tandanya sudah banyak Allah pertontonkan. Allah perlihatkan kepada kita. Mari kita lanjutkan. Dajjal keluar. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Hanya satu-satunya yang mampu menghabisi Dajjal adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Isa dari langit. Kemudian Isa turun di Damaskus di Masjid Jami Amawi yang ada menara putihnya. Saat Isa turun Dajjal dibunuh Kemudian seluruh Yahudi dihabisi. Salib dihancurkan orang-orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Kemudian Isa menghabisi babi-babi yang ada. Membuang seluruh daribah dan jizyah yang ada. Kemudian keluarlah tanda besar kiamat yang keempat. Lepasnya bangsa terkutuk yang telah ditaklukkan dan dipenjarakan oleh Zulkarnain yang agung. Allah ceritakan ini dalam surat Al-Kahfi ayat 89 sampai ayat 99 100 yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka banyak, mereka tidak terkalahkan. Isa akhirnya lari ke atas gunung. Al-Mahdi lari ke atas gunung. Orang-orang beriman lari ke atas gunung Tursina. Karena itu perintah Allah. Lalu sejauh mata memandang di muka bumi ini hanya Ya'jud dan Ma'jud. Kata Rasulullah jumlah mereka seribu orang manusia, 999-nya adalah Ya'jud dan Ma'jud. Satu kalian. Maka kata Allah kepada Isa, Hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Larilah kalian ke atas puncak gunung Tursina dan berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya Ya'jud Ma'jud Allah pun habisi. Kau muslimin tanda besar kiamat yang keempat, yang kelima matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi tiga kali. Keluarnya yang ketiga tepat di dalam perut bumi kota Mekah. Dan binatang ini membawa tongkat dan cincin Nabi Sulaiman. Memberi tanda kepada manusia yang masih hidup. Yang orang beriman diusapkan cincin Sulaiman itu ke wajahnya dan putih bersihlah wajah tersebut. Dan tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepala orang kafir menghitamlah wajah orang kafir ini. Kaum muslimin setelah itu binatang ini hilang sama sekali. Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Angin ini berbau kesturi misik, lembut dan sejuk. Kata Nabi, tidak ada muka bumi ini yang tidak didatangi oleh angin tersebut. Siapapun di bumi yang ada iman kepada Allah, walaupun imannya seujung kuku, dan orang itu ada di dalam gua, ada di atas gunung, ada di pulau, ada di lembah, dimanapun ada orang yang masih tersisa dan dia beriman kepada Allah, angin tersebut akan sampai kepadanya. Saat angin itu menyentuhnya, saat angin itu terhirup oleh orang ini, dia pun meninggal di tempat. Satu bumi serentak orang Islam meninggal dunia. Habis umat Islam. Yang tersisa hidup saat itu hanyalah orang-orang kafir saja yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh tanda besar kiamat. Yang tiganya, tanda delapan, tanda ke sembilan dan ke sepuluh, cuma orang kafir. Dan Nabi mengatakan, sejak orang beriman habis di muka bumi, kiamat barulah terjadi satu atau dua generasi setelah itu. Di hadis yang lain, selagi di bumi masih ada tersisa satu orang yang masih kenal dengan Allah, masih dapat melafazkan kalimat Allah, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ternyata tanda besar kiamat yang ketujuh menghabisi seluruh orang-orang yang masih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin tak lama kemudian barulah kiamat besar. Nah, sepuluh tanda besar kiamat ini saya ingatkan kepada Bapak dari tanda besar kiamat yang pertama dukhon tanda-tanda dukhon ini sudah Allah perlihatkan tahukah Bapak Albert Einstein sebagaimana Steve Jobs sesuai yang mereka mengatakan dan juga oleh Michel Penn pakar astronomi dunia mengatakan dukhon akan menyelimuti bumi dari mana datangnya dukhon yaitu hantaman meteor yang bertubi-tubi kepada bumi. Tahukah Bapak dan Ibu sekarang bahwa sesungguhnya kenapa Amerika mempersiapkan bunker-bunker raksasa di dalam bawah tanah mereka? Untuk persiapan dari bahaya serangan meteor Pak NASA Amerika Serikat 43 tahun yang lalu Telah memperingatkan dunia tahun 2013 Bumi akan memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa Dan bumi ada peluang dihantam oleh meteor-meteor ini Ternyata benar tahun 2013. Yang pertama jatuh meteor di Siberia, Rusia, tanggal 15 Februari. Meteor dengan besarnya 10.000 ton. Meluncur dengan kecepatan yang dahsyat menyebabkan 30.000 gedung dan rumah yang terdiri dari kaca hancur, 1.200 korban. Nasib baik meteor itu jatuhnya di Danau Es sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung Merapi. Meteor yang kedua jatuh pada tanggal 14 April di Argentina Nasib baik terjadinya mal, minggu malam Senin. Saat itu sedang ada konser musik raksasa. Meteor yang kedua ini Bapak meledak di atas negara Argentina. Delapan kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga jatuh di Los Angeles pada tanggal 7 November. Silakan buka YouTube. Apa yang saya sebutkan ini Bapak, dunia memberitakan. 2014, 2015, meteor-meteor kecil dan meteor-meteor besar melintas-lintas di atas langit kita. Malam ini Pak di atas jam 12, kalau tidak ada awan, Bapak dengan mata telanjang akan melihat ratusan meteor, ratusan meteor meluncur dengan sangat jelas. Malam kemarin satu, malam ini satu. Dua malam ini diberitakan. Satu berita yang sangat tidak menyamankan kita Pak, apa kata New Wise adalah anak perusahaan NASA Amerika Serikat mengatakan Sejak Maret 2016, NIWAS telah menemukan 12.464 meteor yang garis diameternya ratusan meter. Ada yang bahkan besar sampai 1-2 kilometer. Meluncur ke arah bumi. La haula wa la quwata illa billah. Padahal kata Michel Penn, satu meteor apabila garis diameternya 2 kilometer saja. Kecepatan lajunya di luar angkasa itu 200 20 km per jam. Maaf, 220 ribu km per jam. Apabila satu saja menghantam bumi kita, Pak, yang garis diameternya 2 km, maka kekuatan ledakannya sama dengan satu juta kali lipat bom nuklir. Apabila dia menghantam laut, akan menimbulkan tsunami setinggi 230 meter. Tingginya. Yang di Banda Aceh kemarin berapa Pak tingginya Pak? sampai 15 meter. Satu kota Banda Aceh lenyap. Ratusan ribu manusia Allah ambil hanya sekian belas meter. Bagaimana dengan 230 meter? La haula wala quwata illa billah. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan kata Michel Pen, maka kutub ini akan meleleh selama-lamanya. Permukaan laut naik setinggi 7 meter lagi. 20% pulau-pulau Indonesia hilang dari peta dunia. New York hilang. Chicago hilang, New Zealand hilang, Florida hilang, kota-kota besar seperti ke Jakarta, Kuala Lumpur dan lainnya hilang, bahkan Belanda juga hilang. Banyak negeri-negeri kota-kota yang tenggelam apabila jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan dan bila jatuhnya ke daratan. Nah, ini yang pas, Pak. Duhon hanya akan terjadi bila jatuhnya ke daratan. Sebab apa? Kekuatan ledakan meteor itu jedung saat menabrak daratan radius 100 sampai 200 km seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Seluruh apapun yang ada akan langsung menjadi partikel-partikel halus dan menjadi debu-debu panas yang membumbung ke langit. Dan gelombang kejut daripada ledakan tersebut menghasilkan kecepatan laju sekuat 800 km per jam. Sehingga dengan cepat bumi ini dibungkusi oleh debu yang sangat panas dan tebal. Gelap gulita Inilah dia duhon. Nah kaum muslimin, simpul yang dikatakan Nabi tadi itu adalah meteor ini. Kabar yang tidak baik untuk kita semua adalah hamba-hamba Allah. Bumi kita sedang di, sedang meluncur ke arahnya belasan ribu meteor saat ini. Kita tidak tahu karena kata NASA Amerika sejak 2013 akhir 2016 barulah bumi kita keluar daripada arus sungai meteor. Itu pun bukan berarti setelah bumi kita keluar dari tahun 2016, bumi kita selamat. Tidak karena meteor ini punya tabiat saling berbenturan sesama mereka dan kayak orang main biliar pak bentur ke sana melencengnya kemana-mana bumi kita punya peluang untuk mendapatkan serangan-serangan meteor dan cukup hadis Nabi berikut ini sebagai pemberi peringatan yang tajam bagi kita apa kata Nabi semenjelang kiamat di akhir zaman umatku akan mengalami hujan meteor sebelum kiamat. Banyaknya terjadi penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri dan banyaknya terjadi perubahan bentuk. Sahabat bertanya, "Wa matadzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi?" Nabi menjawab, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Apabila di umatku sudah melakukan tiga perbuatan ini maka terjadilah tiga petaka tersebut yang pertama idza zaharatil kainat apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah-tengah umatku di mana-mana sudah apa belum yang kedua wal ma'azif apabila musik alat-alat musik sudah disenangi, digandrungi, disukai dan menyebar di mana-mana di tengah umatku. Ini yang kedua. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur apabila khamar minum-minuman keras barang-barang memabukkan sudah menyebar di mana-mana mudah didapatkan di mana-mana merusak umatku di mana-mana sudah apa belum maka tunggulah meteor menghantam bumi Ketika meteor menghantam bumi, kehidupan kalian yang selama ini glamor, mewah, penuh dengan teknologi yang menyelimuti akan berakhir dan kalian menjadi manusia yang hidup seperti zaman sekarang. Sekarang meteor sudah mendekati kita, Pak. Kita tidak tahu meteor bagian mana di bulan apa, tahun mana, di antara tahun inikah atau tahun depan, wallahu a'lam, tapi tanda-tandanya sudah dibuat oleh manusia. Dan kita hanya menunggu nasib seperti apa. Taib kaum muslimin Yang Nabi perintahkan adalah ketika itu semua kamu saksikan Kamu hendaknya berlomba-lomba memperbanyak amal Berlomba-lomba memperbanyak amal Tadi Bapak Bupati kita mengatakan Apabila nanti digantikan saya oleh abang-abang saya, oleh adik-adik saya, siapapun penggantinya, maka teruskanlah kebaikan ini. Lanjutkan, itu benar Bapak Bupati. Itu benar. Jadikan ini sebagai ajang amal soleh yang terbaik yang kita punya. Siapapun yang menjadi bupati di sini. Apakah Bapak masih melanjutkan? Semoga Allah memperkenankan Bapak untuk kembali yang kedua nanti. Semoga Bapak kembali dia berikan amanah. Ini adalah ajang amal soleh yang terbaik buat Bapak dan jajaran Bapak yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Atau abang-abang Bapak, adik-adik Bapak yang hari ini diundang dan datang. Bertekadlah inilah amalanku akhir zaman. Inilah amalanku akhir zaman. Kau muslimin, kita kembali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam tidak akan muncul Al-Mahdi kecuali setelah Dukhon dan Al-Mahdi itu muncul ada tanda-tandanya yang tanda-tanda itu tidak bisa dikarang-karang dan juga nggak bisa disembunyikan pertama Bu, ibu ada yang kenal dengan Al-Mahdi nggak? Cucu kandung Nabi Muhammad SAW dari Hasan bin Ali. Beliau kan punya cucu Hasan dan Hu Husain. Nanti dari silsilah Hasan bin Ali terus ke bawah lahirlah seorang lelaki yang namanya nanti akan sama dengan nama saya. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya dan dia bergelarkan Al-Mahdi. Akhlaknya sama dengan akhlak saya tetapi fisiknya beda dengan saya. Nabi mengatakan alis matanya dua-duanya melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya mancung dan lurus. Jadi di hidung pesek kayak kita ini nggak level jadi Al-Mahdi. Karena di Medan ada yang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi kan. Terus nyebarkan SMS pak, nomor rekeningnya berapa. Yang mau berbaikat kepada Al-Mahdi, bayarnya sekian. Itu mah bukan Al-Mahdi, itu tuyul. Kemudian Nabi mengatakan bibir atasnya dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan indah. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Rambutnya berwarna pirang dan tebal. Jenggotnya hitam sampai ke dada. Dadanya bidang, bulu dadanya halus. Tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Dia tidak fasih melafazkan huruf ro, kata Nabi. Ciri-ciri kemunculannya, satu kata Nabi, apabila jazirah Arab sudah mulai dituruni salju. Sudah apa belum? Yang kedua, Apabila huru hara merata di muka bumi, khususnya di timur tengah, negeri Arab dilanda oleh kekacauan dan huru hara. Sudah apa belum? Yang ketiga, apabila fitnah pembantaian untuk umatku, peperangan dan penghancuran kota-kota, pemurtadan penangkapan terjadi di negeri Syam. Syam itu adalah Palestina, Syria, Yordania, Libin, Lebanon. hari ini malah masuk tahun ke-6 sejak Maret 2011 di Syria sedang berlangsung pembantaian umat Islam oleh Basar Asad laknatullah alaih di mana Basar dengan tega menghabisi kaum sunni kaum muslimin inilah fitnah Syam dan Nabi berkata hai umatku apabila kalian menyaksikan fitnah Syam membara dalam pembantaian dan peperangan kalian yang ada di belahan bumi yang manapun badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'udinahum bi aradin minad dunya bila kalian menyaksikan fitnah membara di negeri Syam berlomba-lombalah kalian berpacu-paculah kalian memperbanyak amal soleh badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah memperbanyak amal, bukan memperbanyak fulus. Memperbanyak amal, fitnah di Syam. Fitnah di Syambara sudah masuk tahun ke-6. Maknanya harusnya dari tahun ke-6 yang lalu kita sudah akrab di masjid, Pak. Solat lima waktu. Tapi maaf-maaf hadis Nabi di akhir zaman terjadi lagi tanda-tanda akhir zaman masjidnya banyak, besar-besar, megah mewah, tetapi sepi dari pengunjungnya. Terjadi enggak? Dan Nabi mengatakan, makin dekat kiamat umatku makin kesengsem dengan dunia. Hubungan mereka dengan Allah tidak mesra dan tidak rapat. La haula wa la quwata illa billah. Padahal fitnah Syam adalah starting point di mana kita harusnya saling berlomba memperbanyak amal. Hari ini Pak, orang lebih banyak memegang handphone daripada memegang Al-Quran. Subhanallah. Nabi mengatakan, La taqumus sa'ah, takkan terjadi kiamat sampai umatku yakra'una kitab Allah, yakra'una al-muthannah wa yatrukuna kitab Allah. Takkan terjadi kiamat sampai umatku berlomba-lomba membaca muthannah. Dan mereka meninggalkan membaca kitab Allah.' Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah muthannah itu? Nabi menjawab, Musannah adalah kitabun. Kata bahun nas biaidihim fayatana kalunahu fima bainahum. Wa yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan manusia. Lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Dan manusia sibuk membaca tulisan dari tulisan itu. Dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitab Allah. Apa kira-kira yang Rasul maksud untuk sekarang ini? Handphone, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram, ada uh, apa? BB, ada BBM ya. Macam-macam Pak, tulis-tulisan manusia, orang sibuk membaca. Wah, tiap sebentar. Kemarin Pak, ya Allah miris hati ini di airport Pak, di airport, di Padang. Kemana mata saya memandang Pak, orang lagi natapin handphone semua. Sibuk ngeliat handphonenya. Sedih hati saya ya Allah, mana Al-Quran? Kenapa nggak ada lagi umat Nabi yang megang kitab Allah? Semua yang jilbaban, jilbabnya dalam pakai yang bercadar juga handphone. Yang jenggotnya se se se se hampir seperut handphone. Maaf, saya bukan menyalahkan adanya handphone, tetapi kenapa kitabullahnya nggak dibawa? Kenapa Al-Qurannya jarang dibaca? Ini tanda kiamat. Tanda kiamat itu adalah Al-Quran banyak ditinggalkan lalu manusia sibuk membaca musannah terjadi sekarang Pak. Lanjut, menjelang Al-Mahdi keluar adalah terbunuhnya seorang raja Arab penguasa Mekah medina Saat eh, maaf, meninggalnya seorang raja Arab penguasa Mekah medina lalu tiga putra mahkotanya nanti akan saling bergaduh untuk memperebutkan siapakah yang akan memimpin Mekah dan Medina. Raja Abdullah sudah meninggal dunia. Tiga putra mahkota sepeninggalnya adalah Salman, tolal, dan mukrin. Cuma ini yang tersisa hidup. Subhanallah ini hadis luar biasa. Saya ulangi, Raja Abdullah pemimpin Mekah Madinah enggak? Iya, sudah meninggal dunia awal tahun 2015. Penggantinya ada tiga putra mahkota naiklah Salman. Ada Tolal dan ada Mukrin. Ketiga putra mahkota ini Pak siang malam habis. Bedanya karakter masing-masing. Salman terkenal sebagai lelaki yang sejak remajanya anak santri soleh, taat, menjaga sholat lima waktu dan sangat disiplin dengan agama, takut berbuat maksiat. Sangat benci dengan apapun model-model maksiat yang ada. Salman pak, hafiz Al-Quran 30 juz. Sementara tolal, orang yang termasuk terkaya di dunia adalah pangeran tolal. Mentang-mentang duit ada, semua jenis maksiat dia buat. Track recordnya seluruh dunia kenal. Lah ketika Salman naik jadi raja, dia tidak ingin menjadi calon raja berikutnya orang seperti Salman. Orang seperti tolal. Lalu bagaimana? Akhirnya, mumpung masih jadi raja di Arab Saudi, Salman di bulan ketiga dia menjadi raja, dia langsung menghapus nama Pangeran Talal dari anggota keluarga kerajaan. Jadi bukan haknya saja sebagai calon raja dibuang, dicopot, bahkan sebagai anggota keluarga kerajaan pun uh, eh, Talal sudah tidak diakui. Pangeran Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot oleh Salman. Dan di bulan keempat, Salman membaiat calon raja berikutnya dua orang yang akan menjadi raja secara ber berurutan. Yang pertama siapa? Anak kandung Pangeran Nayef almarhum, namanya Muhammad bin Nayef. Apabila Muhammad bin Nayef meninggal, maka yang menggantikannya langsung Muhammad bin Salman anak kandungnya dia. Dua calon raja berikutnya sudah dibaiat dan pembayatan itu dihadiri oleh Pangeran Mukrin. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Apakah Pangeran Talal dengan Pangeran Mukrin dan anak-anaknya yang hak mereka menjadi raja berikutnya di Arab Saudi sudah dihapus oleh Raja Salman sakit hati nggak kira-kira? Kembali kepada hadis Nabi. Tidaklah Al-Mahdi muncul sampai wafat seorang raja Arab penguasa Mekah Madinah. Sewafatnya dia tiga putra mahkota akan saling bergaduh sesama mereka. Subhanallah. Hari ini Pak, baik dari kubu Tolal, baik dari kubu Mukrin, atau dari kubu Salman sendiri, sudah ada penggalangan kekuatan untuk persiapan penggulingan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Benar kata Nabi. Yaktatilu indakan zikum salasatun min abna'il khalifah kulluhum abnaul khalifah wala yasir ila wahid minhum akan saling berbunuh-bunuhan tiga orang putra dari seorang raja yang ketika wafat seorang raja penguasa Mekah Madinah tiga orang putra mahkota ini yang bergaduh sesama mereka tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah karena kepemimpinan Mekah Madinah akan jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi kata Nabi Al-Mahdi sudah sangat dekat Kemudian yang kelima, mengeringnya sungai Ofrat. La taqumu sahatta furat. Tak akan terjadi kiamat sampai sungai Ofrat mengering. Saat sungai Ofrat mengering, muncullah gunung emas. Sungai Ofrat di mana Bapak, Ibu? Sungai Ofrat di mana? Tiga sungai terbesar di Arab Pak. Nil, Tigris, dan Ofrat. Ofrat itu adalah di Irak. Dan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Bila Sungai Efrat mengering, maka muncullah gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka lalu mereka pergi ke sana berperang memperebutkan gunung emas itu dalam seratus orang yang berperang 99-nya tewas terbunuh di sana, satu yang tersisa hidup. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu sayalah orangnya. Saking tamaknya ingin mendapatkan emas yang besar itu. George Walker Bush atau George Bush. Bapak Ibu masih ingat dengan makhluk yang satu nih? Hah? Siapa nih? Penjahat dunia. Teroris Amerika Beliau berpidato berapi-api jadi gedung putih sebelum digantikan oleh Barack Obama. Apa pidatonya? Masih bisa dibuka di YouTube, Pak. Pidato Barack siapa? Bapak teroris ini. Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Haha. Siapa yang mengatakan ini, Pak? George Bush. Satelit kita menangkap adanya potensi yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat. Sebenarnya penjahat siapa? Tapi mereka dia dengan lantang mengatakan Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat. Inilah penyebab kenapa Barack Obama di bulan Maret tahun 2014 tidak jadi menarik 135 ribu pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara-negara teluk nggak jadi ditarik ke Amerika. Padahal secara finansial Amerika udah nggak sanggup lagi membiayai tentara-tentaranya tersebut. Tapi kenapa tetap dipertahankan? Persiapan mengamankan gunung emas yang memang sudah bukan rahasia umum lagi. Di dalam bumi negeri Irak ada ditemukan potensi emas yang sangat besar. Hadis Nabi lebih 1400 tahun yang lalu ketika sungai ini mengering, betul-betul telah mengering Bapak Ibu. Silahkan Bapak buka di New York Times tanggal 12 Februari, 12 Februari New York Times lihat pernyataan NASA Amerika. NASA Amerika mengatakan bahwa kami telah memantau dengan satelit kami bahwa Sungai Ofrat telah mengering 60%. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa? 2013. Menurut NASA, 2014 Sungai Ofrat ini akan kering total. Subhanallah, April 2014 Sungai Ofrat benar telah kering total. Tidak tersisa satu pun air lagi. Kita bisa main sepak oh, bola sepak, sepak bola di arus sungai dulu yang ada sudah kering habis. Nanti kalau ada yang berkata, Ustaz Zul jangan membual dong. Jangan-jangan ini hanya asumsi. Jangan-jangan ini hanyalah isu. Oke. Kalau begitu, yang punya paspor, tolong bersiap-siap berangkatlah ke Israel dan ke Irak. Ongkosnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang akan siapkan tiket PP. Pakai Garuda. Di Irak nginaplah untuk dua malam, nanti di Israel nginap dua malam. Coba lihat Sungai Efrat, coba lihat Danau Tiberias. Atau silakan datang juga ke kebun kurma Baisan. Seandainya yang saya informasikan ini tidak sahih, tidak benar, pulang ke Indonesia, dijamin insya Allah Ta'ala dengan dana yang ada di tangan kita, Bapak Ibu yang berangkat akan diumrohkan juga bareng dengan rombongan dari Pak Bupati umrohnya, semuanya dari kita. Kalau itu nggak benar. Tapi kalau ternyata benar semua yang kami informasikan ini, tolong kembalikan semua uang saya. Kalau ada yang merasa ragu, ini nggak mungkin Pak Ustadz, ya silahkan. Nggak cukup dengan YouTube, nggak percaya dengan YouTube, nggak percaya dengan informasi yang ada di internet, halas, berangkatlah langsung. Sekali lagi, kalau ketemu terbukti apa yang saya katakan benar, kembalikan uang saya ke semua. Satu lagi permintaan saya, saya yang diumrohkan. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ciri-ciri dan tanda ini semakin nyata dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah dekat sekali. Terakhir. Terakhir Bapak, Ibu, Nabi kita bersabda, antara aku diutus sampai umatku serentak wafat di muka bumi. Bisakah Bapak bantu saya? Kapankah umat Nabi wafat serentak di muka bumi, Bapak? Kapankah umat Nabi serentak wafat di muka bumi ini? Kapan? Kejadiannya kapan? Di tanda besar kiamat yang ketujuh. Kan begitu kan? Seluruh umat Nabi akan terkena oleh angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Hadis ini sahih di mana Rasulullah seluruh ulama ahli hadis menyepakati kesahihan hadis ini. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Lah Nabi mengatakan, sejak aku diutus sampai wafatnya seluruh umatku serentak, umatku akan menjalani lima fase sejarah. Fase yang pertama kata Nabi adalah fase ahdun nubuwah. Nabi langsung yang memimpin umat Islam. Dan fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk fase kedua. Fase khilafah alamin hajin nubuwah kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase ini sedang uh, fase ini berjalan selama 30 tahun saja. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase kedua. Masuk fase ketiga, mulkan abdon, kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan dan ini yang paling lama, Pak. Berlangsung selama 1227 tahun. Diisi oleh tiga dinasti, dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti Bani Utsmaniyah. Sepakat seluruh ahli sejarah fase yang ketiga ini pun sekarang telah berakhir. Kapan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki? Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 fase yang ketiga telah berakhir. Kita masuk sekarang pada fase keempat. Mulkan Jabariyan fase di mana yang memimpin dunia adalah penguasa-penguasa diktator yang tidak mengizinkan tegaknya kembali khilafah. Fase keempat adalah fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada khilafah Islam ini fasenya. Fase kita hidup sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, wahai alim ulama kami pasti meyakini dan sepakat dengan apa yang kami sampaikan. Ahli-ahli sejarah menyepakati ini fase keempat. Fase tidak ada khilafah Islamnya. Maka maaf. ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiah di Irak. Mereka bukan khilafah Islamiah Ulama-ulama seluruh dunia menolak dan mereka telah dibantah dan dibatalkan secara fikih. Secara akidah, secara syariat mereka berbeda habis dan itu bukan khilafah. Kita sekarang ada pada fase mulkan jabariyan, fase kediktatoran. Di fase ini, fase keempat ini Nabi mengatakan keadaan kalian makin buruk daripada sebelumnya. Makin bertambah waktu ke depan, makin buruk dari sebelumnya. Bertambah lagi ke depan, lebih buruk lagi dari sebelumnya. Dalam segala urusan, dalam urusan mental, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan sosial, dalam urusan apa saja, makin bertambah ke depan pada fase keempat ini, makin bertambah jelek. Maaf maaf ini saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, apa gunanya nakut-nakutin? Tapi faktanya, coba maaf bandingkan moral anak-anak kita sekarang yang sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya parahan yang mana? Lebih parah sekarang nggak? Yes. Coba lihat keadaan ekonomi secara global, termasuk di Indonesia, makin parah yang sekarang nggak? Naam. Coba perhatikan keadaan politik makin hebat, makin panas, makin sambu, apa semeraut nggak di mana-mana. Bukan hanya di Timur Tengah ya, sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, negeri-negeri yang tenang sekarang makin kacau, Pak. Maaf, maaf. Saya hampir tiap bulan ke Malaysia. Saya mengetahui perkembangan Malaysia sekarang, Pak. Habis-habisan keadaan Malaysia hari ini. Indonesia. Indonesia kita ini. Ya Allah, ya Rob, Kita sedang menuju kepada kiamat ekonomi. Kita sedang menuju kepada kiamat politik. Lihat saja apa yang terjadi di Indonesia tahun 2018. Para pakar dan pengamat-pengamat ekonomi dan politik mengatakan Indonesia 2018 akan ada pada tingkat nadir dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia lebih parah daripada 2008. Dan ini akan menimpa kembali, Pak. Siapa yang mampu bertahan? Wallahu alam, hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman. Baik kaum muslimin. Mental anak-anak kita. Waduh, saya sedih, bapak sedih lihat anak-anak kita. Ada nggak mereka pergi ke masjid? Hafal nggak mereka Al-Quran? Boro-boro hafal Quran, ngaji aja kagak pandai. Apa yang mereka isap? Bukan lagi rokok, tetapi sudah candu. Tapi sudah narkotika. Sudah sabu-sabu. Sudah morfin, ganja, dan sebagainya. Lihat anak SD, maaf sudah sepandai melakukan hubungan intim suami istri. Di Youtube, sudah mengalir, sudah beredar berita-berita dan langsung ada filmnya. Anak SD yang ngeroyok SD yang lain. Satu orang perempuan dikeroyok oleh 15 orang anak laki-laki sampai mati. Anak SD sudah bisa buat seperti itu, Pak. Bagaimana dengan kelas SMP-nya? Seperti apa masih masa depan Indonesia ini? Seperti apa masa depan bangsa kita kalau seperti ini? Apa yang salah? Ini akhir zaman loh. Ini akhir zaman. Kemungkinan lebih baik ke depan itu kagak ada. Tetapi mental dari manusia yang lebih beriman ada nggak? Ada. Mental untuk menjadi orang yang lebih soleh ada nggak? Ada. Tetapi untuk menjadi lebih baik secara sosial, secara politik, secara ekonomi ada nggak? Enggak. Dijamin, dijamin. Mana hadisnya? Nih, saya ti alan nasi zaman. Alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang nanti satu zaman, satu masa pada umatku. Ini adalah fase keempat. Orang yang hidup pada hari itu, hari-harinya lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Dan hari-hari yang akan datang lebih berat daripada hari ini. Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian semua wafat sampaikan semua serentak meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fase keempat. Fase keempat ini pasti berakhir. Di fase keempat ini empat tanda besar kiamat muncul. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'jud, Ma'jud. Di fase kita. Di fase kita dukhon akan terjadi. Tanda-tandanya sangat dekat. Di fase kita Dajjal akan muncul. Di fase kita la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Barulah fase kelima, tegak kembali khilafah di muka bumi, khilafah ala haji nubuah Ini juga Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat 55. Ini penutup. Al ayat 55 Allah janjikan bahwa muka bumi akan kembali jatuh ke dalam pangkuan is Islam. Mari kita dengarkan pernyataan CIA, intelijen Amerika Serikat di New York Times, majalah paling bergengsi di Amerika Serikat. Apa pernyataan CIA? masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan khilafah islamiah Subhanallah. Bapak tahu tahun berapakah menurut CIA khilafah akan kembali tegak? Berani Pak. Dia di New York Times ini mereka berani sekali mengatakan tahun 2020 dunia akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiah. Ini CIA. KGB, intelijen Rusia Pernyataan yang sama di New York Times hanya beda tahun. Beliau mengatakan, puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang mencengkram dunia adalah tahun 2025. Subhanallah, orang-orang kafir dengan intelijen mereka sangat berani mengatakan tahun sementara kita tidak percaya dengan ramalan orang-orang ka, orang kafir. Kita hanya percaya dengan ayat. Surat An-Nur ayat 55 jelas tadi. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu yang beramal saleh nanti mereka akan kembali mencengkram dunia dengan kepimpinan khilafah Allah berjanji subhanallah sekarang fase keempat Islam tidak dipimpin oleh khilafah Islamnya Allah janjikan fase kelima akan kembali dipimpin oleh Islam dan waktunya soon soon very very soon insyaallah sangat dekat Ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah nampak. Mungkin Bapak agak agak sedikit heran. Kenapa ya? Timur Tengah semenjak Salman naik sudah berubah peta politiknya, bukan lagi menginduk kepada Amerika, kepada PBB atau kepada Yahudi. Sudah ada perubahan kekuatan umat Islam. Kenapa sekarang Erdogan sebagai presiden Turki dengan terang-terangan mengatakan ini adalah Islam, kemajuan ini karena Islam. Di mana dulu Islam terjatuh, di sanalah Islam akan kembali bangkit. Kami adalah anak keturunan al uthmaniyin dan khilafah akan kami tegakkan kembali. Lantang Tayyip Erdogan mengatakan ini, Pak. Coba lihat Erdogan telah merubah negara sekuler Turki dari keterpurukan ekonomi dan militer, dari keterpurukan politik, dari keterpurukan sosial, dari negara 111 menjadi negara ke-16 terkuat. Seluruh Eropa sekarang yang paling kuat ekonominya, paling kuat militernya, paling kuat kondisi teknologinya Turki nomor satu. Di NATO yang terkuat militernya Turki nomor satu. Di tingkat dunia Turki sudah punya bergaining yang sangat kuat sekali. Dulu Turki terbelit utang oleh IMF. Erdogan naik dan langsung sekarang ini IMF yang berutang kepada Turki. Subhanallah. Penghasilan Turki sama dengan tiga negara besar Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Lebanon. Tiga negara ini sama dengan satu Turki sekarang penghasilannya. Dan Erdogan berkata, ini berkat Islam. Kami bisa maju ini karena Islam. Luar biasa kaum muslimin. Apakah ini cikal bakal tegaknya kembali khilafah yang dikatakan oleh CIA? Maybe. Mungkin. Apakah ini dikatakan oleh KGB Rusia? Mungkin. Tetapi sekali lagi kaum muslimin, ketika kita kembali kepada Islam, percayalah Allah akan berkahi turun dari langit, Allah akan berkahi bumi, kita keluar dari bumi, kita yang hidup di atasnya akan merasakan surga dunia. Sekarang dunia mengakui kehebatan Turki saat ini. Apakah dari sana tegaknya khilafah kembali? Wallahu alam. Hanya dunia mempersaksikan kehebatan Turki saat ini. Indonesia punya peluang tidak? Kita tidak tahu. Hanya janji Allah ini pasti tepat dan terjadi. Siapa tahu bibit-bibit ini akan muncul dari negeri Indonesia dan ujung tombak penyelamat Asia Tenggara dulunya adalah Aceh ini. Aceh terkenal sebagai negeri perjuangan, negeri peradaban dan negeri khilafah. Siapa tahu kembali Aceh tabangki batang tarandam kalau kata orang Padang kita. Hah? dari Aceh kembali hadir kembali para pahlawan-pahlawan Islam di masa yang akan datang. Siapakah mereka? Anak-anak yang ada di bawah kepemimpinan Bapak. Anak-anak yang ada di bawah pendidikan ulama-ulama kita. Tetapi kembalikan mereka kepada Al-Quran, kepada sunnah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ketika saya menyampaikan ini, sangat dekatnya semua. Apalagi meteor akan jatuh, teknologi akan musnah. Saking dekatnya, Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan dikejutkan Bagtatan tiba-tiba ketika mereka sedang menikmati hidup, tiba-tiba datang dan berhentilah semua kenyamanan hidup. Terhentilah semua fasilitas hidup dan bapak akan hidup dalam keadaan stres. Tidak untuk orang yang beriman, tidak. Kaum muslimin, saat saya menyampaikan ini semua, saya tahu saya sedang berlomba dan berpacu dengan waktu. Karena biasanya saya menyampaikan ini 2 jam sampai 3 jam waktu saya diundang oleh Kapolda Banda Aceh lebih dua jam saya menyampaikan materi ini tapi siang ya pagi sampai zuhur saya sampaikan materi ini sampai di Masjid Raya juga Alhamdulillah kaum muslimin waktu yang cukup apabila Bapak tidak kurang lengkap mendengar sudah saya yakinkan itu di majlis eh, di Masjid Adzikra Sentul Ustadz Arifin Ilham dan timnya ngundang saya ke sana di bulan Mei dari jam 9 pagi Pak sampai asar baru selesai materi ini. Sementara materi ini saya sampaikan hanya dalam satu jam lebih sedikit. Jelas ini tidak mewakili. Banyak sangat yang kurang. Tolong Bapak Ibu buka YouTube ya. Bu, buka YouTube seperti kata Bapak Upati tadi. Alhamdulillah beliau dituntun oleh Allah akhirnya mendengarkan ceramah itu melalui YouTube walaupun sengatannya beda. Ketika mendengarkan langsung begini, power dan energinya yang nyampe itu setrumannya lebih hebat daripada hanya sekedar lewat YouTube. Minimal kalau nggak merasa sempurna, insya Allah dengarkan. Dan nanti juga ini ada kaset kami selama 10 hari itikaf di Masjid Al-Dhikra, Sentul. Kami memberikan kajian duha sesuai permintaan timnya Ustaz Arifin Ilham dari sejak zuh, eh, uh, jam 9 sampai zuhur. 10 hari itu 10 tanda besar kiamat. Ini ada kaset saya tiga kaset di sini. Lengkap dan rinci tentang apa itu dukhon, apa itu dajjal, apa itu Isa alaihissalam, bagaimana sebenarnya Yajud dan Majud, matahari terbit sebelah barat dan rujukan kitabnya kami rekomendasikan kepada umat ensiklopedia akhir zaman ini agar dapat dijadikan sebagai rujukan Pak. Agar kalau kita bicara, jangan bicara dengan kata Ustadz Anu, kata Ustadz Anu itu tidak baik. Tetapi nih lihat. Nih dalilnya, nih ayatnya, nih hadisnya. Kitab ensiklopedia akhir zaman lengkap menjawab semua pertanyaan tentang akhir zaman. Hadis-hadis dan ayat, dalil-dalil dan fakta-fakta ilmiah, gambar-gambar yang ada tentang fakta kita sudah di akhir zaman. Ada di ensiklopedia akhir zaman. Satu lagi, zikir akhir zaman selalu Pak. Waktu saya ke Arab Saudi, waktu saya ke Australia, ke, ke Malaysia, kitab zikir akhir zaman senantiasa saya bawa. Kenapa demikian? Semua uraian saya tentang akhir zaman ini ada di zikir akhir zaman. Dan istimewa kitab ini memuat tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah, bacaan-bacaan yang jika diamalkan orang ini pasti selamat. Orang ini pasti terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat dan hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah sekarang juga sudah muncul satu kitab yang sangat lengkap tentang Al-Mahdi, pemimpin dan khalifah Islam akhir zaman. Siapa mereka? Siapa beliau? Bagaimana kekuasaannya dan kita di Indonesia nanti bersikap bagaimana? Dan siapa-siapakah orang-orang yang palsu mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi dan sebagainya? Bagaimana Al-Mahdi menghadapi Dajjal dan seterusnya? Dan kita kembali ke zaman tanpa teknologi di zaman Al-Mahdi. Kaum muslimin juga sudah ada kitabnya. Taib, kitab-kitab ini ada di sebelah kanan bapak-bapak semua tidak banyak, tetapi tolong nanti yang memiliki kitab ini pinjamkan pada yang lain. Saling membaca, saling berbagilah para ulama kami tolong dibedah. Para ulama lah yang mampu membentengi umat di akhir zaman ini. Seperti kata Nabi, kalau saya hidup ketika itu saya akan menjaga kalian. Tapi ketika saya tidak ada, maka kalian harus menjaga diri-diri kalian sendiri. Dan para ulama adalah benteng-benteng umat ini. Para ulama mohon sampaikan, kita sudah di akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saat saya menyampaikan materi ini, bukan bermaksud membuat lemah semangat Bapak Ibu. Seperti kata Bapak Bupati kita, justru hendaknya muncul power untuk hidup. Seperti para sahabat Bapak. Para sahabat ketika Nabi menceritakan tentang akhir zaman, apa terjadi pada mereka? Sengatan yang dahsyat untuk semangat hidup. Mereka menjadi semangat untuk hidup. Oh, udah dekat ya. Lalu mereka berprinsip, kalau begitu waktu yang masih tersedia, hidup yang masih ada, saya akan pergunakan sebaik-baiknya agar menjadi orang yang paling banyak amal, paling banyak prestasi, paling baik di mata Allah, paling berguna bagi manusia, dan paling berarti bagi negeri, tanah air, dan bangsa. Begitu prinsip para sahabat. Coba lihat para sahabat seluruhnya. Seluruh para sahabat ketika Nabi hidup, setelah Nabi tidak hidup, seluruh mereka hidup maksimal. Power mereka untuk beramal itu dahsyat sekali. Karena mereka yakin waktu mereka sudah tidak lama lagi. Sama dengan kita. Anehnya, tanda-tanda yang ada pada zaman sahabat belum muncul. Sementara tanda-tanda itu ada di zaman kita. Mestinya kitalah yang lebih bersemangat. Kitalah yang harusnya lebih ber, bergairah untuk hidup. Apa kata Nabi? Kalau besok pasti kiamat. Masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu. Yang dapat kamu tanam hari ini, tanam hari ini. Loh, Besok udah mau kiamat, Pak. Nabi mengatakan ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam. Apa ini enggak kontradiktif? Kan kurma baru 2, 3, 3, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang baru berbuah. Besok udah mau kiamat, tanam hari ini. Maknanya apa? Apapun perkara dari kehidupan yang bermanfaat dari kehidupan dunia ini yang bisa kita buat hari ini buat hari ini walaupun udah dekat mau kiamat udah dekat mau kiamat hari ini apa yang bisa kita buat buat apa rencana-rencana Bapak Bupati tadi? Mulia untuk negeri, mulia untuk bangsa, mulia untuk agama. Buat. Walaupun udah dekat nih meteor mau jatuh. Teknologi mau musnah. Biar itu urusan nanti. Sekarang apa prestasi yang bisa dibuat? Maka saya bisikin sama beliau, Bapak, semoga Bapak diberi lagi oleh Allah taufik bisa melanjutkan amanah ini dan situlah prestasi Bapak di akhir zaman. Iya Ustaz, benar Ustaz. Kau muslimin siapapun ke depan yang Allah titipkan amanah memimpin di sini. Mulai dari bupati sampai jajaran ke bawah. Bertekadlah ini prestasi saya yang terbaik di mata Allah. Maka jadilah orang terbaik. Mudah-mudahan Aceh Barat Daya ini akan menjadi salah satu provinsi yang paling kental keberkahannya dari langit. Yang paling akrab dengan agamanya di akhir zaman yang paling terjaga ketika fitnah melanda di mana-mana, Aceh Barat Daya termasuk salah satu kabupaten di bumi ini yang menjadi kabupaten percontohan. Amin ya rabbal alamin. Manusia-manusianya manusia-manusia akhir zaman yang mengimani akhir zaman. Tentu saja satu lagi hasungan saya karena teknologi kita sebentar lagi akan musnah. Dan ini bukan pernyataan saya, tapi ini pernyataan para pakar-pakar dan ahli-ahli dunia. Saya menganjurkan apapun yang sifatnya teknologi pengganti teknologi seperti kata Nabi berkuda mohon diaktifkan anak-anak muda kita kesibukan mereka biarlah kesibukan berkuda bukan lagi racing-racing sepeda motor dan sebagainya bukan lagi kesibukan tidak berguna buat mereka berpacu kuda buat mereka melatih memanah buat mereka tangkas dalam fisik karena kekacauan akan melanda bumi dan Nabi mengatakan sunnahku saat itu akan hidup kembali saya kagum Pak, kota Pekumbuh beberapa masa lalu kudanya banyak sedot ke Aceh. Saya nggak tahu Aceh yang mana ini. Puluhan kuda lenyap dari kota Pekumbuh, diborong oleh Aceh. Ketika saya cari ada kuda bagus, saya datang ke sana, udah diambil Pak, Lima ekor kuda kami habis. Di sana gimana? Sepuluh ekor, situ gimana? Dua puluh ekor kudanya habis. Dibawa ke mana? Ke Aceh. Masya Allah, apa orang Aceh dengar kajian akhir zaman ya? Saya bilang. Sebagaimana TNI kami di Sumatera Barat Pak, ketika kami di dan ketika kami diperpani ikut gabung join dengan TNI Angkatan eh, Angkatan kita di batalion di apa 131 beliau mengatakan tidak lama lagi kita semua akan kembali ke zaman menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan mereka pun sudah tahu. Waktu saya ada undangan buka bersama dengan para jenderal di Hotel Santika Taman Mini kemarin bulan Ramadan, ada 45 orang jenderal bergabung para perwira tinggi kami buka bersama mereka bisa bincang tentang nasib dan masa depan Indonesia yang la haula wala quwata illa billah dan mereka sepakat mengatakan kita harus bentengi Indonesia kita harus jaga Indonesia apapun yang bisa kita lakukan termasuk menghidupkan kembali kavaleri dan sebagainya ini adalah bagian bapak-bapak kami yang ada di sini buat anak-anak muda kita sibuk dengan hal yang bermanfaat dan bapak-bapak, ibu-ibu, bu, berbuat prestasilah sebaik-baiknya selagi masih hidup, bu. Nggak lama, wallahi nggak lama. Tidak lama lagi bapak akan menemukan semua yang saya katakan. Anggaplah ini adalah utusan Allah dari seorang hamba Allah dari kota Padang. Yang sekarang ini banyak bermukim di Jakarta. Datang kemari atas izin Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini risalah. Menyampaikan berita ini. Agar bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang siap siaga. Bersiap sedia. Memperbanyak amal. Memperbaiki diri. Amal soleh, amal soleh, amal soleh soleh, amal soleh. Stop amal salah. Ah, jangan kebalikan pak. Pulang dari sini udah lemes dengar ceramah ini. Pulang-pulang udah jatuh baunya dua-dua. Ditanya oleh istri, Pak, ngapain jalannya gitu? Udah mau kiamat. Jangan seperti itu. Ya, jangan pula bapak ngomong sama anak bujangnya, nak. Kamu nggak usah kuliah, nak. Kenapa ayah? Udah mau kiamat. Dengar tuh ceramah Ustaz Zul. Buka Youtube. <laughs> Lalu akhirnya hilang semangat ah nggak mau jadi bupati ah udah mau kiamat salah lalu malam ini pulang buat surat risen pak mundur dari pekerjaan alasannya mengingat menimbang dan memutuskan jangan gitu sekali lagi apapun walaupun sedekat apapun informasinya besok masih ada hal positif bisa dibuat buat bapak tahu sekarang saya lagi membangun pondok pesantren tahfizul Quran dan ulum Quran dengan sistem mulazamah Sistem pembelajarannya dari taman SD selama tujuh tahun, Pak. Tujuh tahun. Dan sekarang mendirikan gedung empat lantai, masjid dan pustakanya, asrama dan ruang belajarnya. Loh, Ustadz, kau udah dekat? Ya, tapi setidaknya saya mulai sekarang. Setidak-tidaknya ketika Allah bertanya, Hai Zulkifli, apa yang sudah engkau persiapkan? Apa yang sudah engkau amalkan, ya Rob? Hamba mulai mendidik kader, mempersiapkan generasi. Hamba mulai menyiarkan tempat semampu hamba, sesanggup hamba. Engkau menyaksikan. Jadi nggak jadi bukan urusan Zulkifli Muhammad Ali. Tapi buat apa yang hari ini bisa dibuat? Buat sekali lagi, buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganggap kita telah merampungkan amalan walaupun kita belum rampung mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh hanya orang beriman yang amal solehnya banyak yang dikuatkan oleh Allah. antara orang beriman yang imannya tipis, dosanya banyak, dia akan gugur, dia akan terbang murtad di akhir zaman. Nauzubillah. Bila menurut Bapak Ibu yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, mohon sampaikan pada yang lain agar jangan terbatas pada diri kita sendiri atau tak mampu menyampaikan buka di YouTube tulis nama saya Zulkifli Muhammad Ali atau buka di web kami zulkiflima.com zulkiflima.com lengkap semua ceramah-ceramah tentang akhir zaman, kehidupan setelah kematian, tentang alam kubur, padang mahsyar, tentang akidah, tentang tafsir, dan ada nomor HP saya 08126601331 boleh dihubungi, boleh di SMS, tapi jangan bertanya masalah fikih. Silahkan bertanya masalah akhir zaman, masalah akidah, masalah tauhid. Jangan bertanya masalah fikih. Ada kitab ini di sana jadikan rujukan Bapak Ibu. Semua yang berkaitan tentang akhir zaman dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada faktanya, ada datanya sangat lengkap. Di sebelah sana Enggak banyak, tetapi ini saling berbagilah kepada kaum muslimin saling berbagilah. Niatkan ketika ambil kitab niatkan membantu pesantren saya. Saya ada tiga pesantren sedang membangun santri-santri saya banyak yang digratiskan dari fakir miskin. Maka ambil kitabnya niatkan ya Rob ini infakku, ya Rob ini sedekahku. Semoga anak-anak santri yang dididik oleh Ustaz Zulkifli engkau berkahi pesantrennya segera jadi dan bangunannya juga segera jadi semoga hamba-hamba Allah dicintai diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr Mari kita kita baca uh, istighfar Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Baca surah Wasri bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم kita baca doa kafaratul majlis kata Nabi siapa yang membaca doa kafaratul majlis maka sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Mari kita baca bersama-sama. Wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Bupati dan seluruh jajarannya tanpa terkecuali menjadi ahli-ahli surga firdaus Allah amin ya rabbal alamin diberkahi rezekinya dan diberkahi hidupnya dituntun kepada jalan yang lebih kuat lebih sabat seluruh rakyat Aceh Nangro Aceh Darussalam semoga Allah berkahi semoga Allah ampuni dosa-dosanya semoga Allah tahan azabnya semoga Allah ganti dengan rahmatnya semoga seluruh rakyat Aceh kembali kepada sejatinya Islam di masa keemasan jayanya dulu. Amin ya rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور